Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah an-nabawiyah dan sekarang kita masuk tentang kisah bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Badil Wahyi di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fi an-naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subh kata Aisyah pertama kali wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ru'ya salihah dengan mimpi yang benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat mimpinya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha mimpi tersebut datang seperti falak subhi, yakni terang benderang dan jelas. Falak dalam bahasa Arab artinya cahaya, cahaya pagi. Jadi mimpi yang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan, adalah suatu mimpi yang sangat jelas. Itulah wahyu yang pertama kali datang kepada Nabi SAW berupa mimpi yang disebutkan oleh para ulama hikmahnya agar Nabi SAW tidak uh, langsung kaget tatkala datang malaikat Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi seperti mukaddimah sebagai uh, pendahuluan sebelum datangnya Jibril Alaihissalam dengan memberi wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mimpi yang benar yang datang seperti falak subhi, seperti cahaya pagi, itu sangat sangat jelas. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkhalwat, suka untuk bersendirian, menyepi, maka beliau sering pergi ke Goa Hira fihi فيتحنث فيه al-layali الليالي al adad. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertapa atau menyepi di gua Hira yatahannas apa itu yatahannas yaitu berusaha meninggalkan dosa-dosa yang ada tersebar di di kota Mekah terkala itu di jazirah Arab karena al-hinsu dalam bahasa Arab artinya azam dosa al-hinsu ha nun sa itu artinya dosa dan kalau tahannas artinya berusaha meninggalkan dirinya dari dosa-dosa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, di antara hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyepi di Gua Hira dalam rangka untuk meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya berupa dosa yang sangat banyak, berupa peribadatan terhadap eh, patung-patung uh, terhadap berhala dan kerusakan moral yang terjadi di kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyepi di Gua Hira, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil layali dawatil adat. Itu malam-malam tertentu ya, beberapa malam atau beberapa waktu. Qabla an yanzi'a ala ahlihi wa yatazawwad bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ke Gua Hira, maka dia pun balik ke rumah istrinya itu Khadijah radhiyallahu taala anha untuk mengambil bekal. Beliau bawa bekal kemudian pergi ke Gua Hira. Thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu taala anha fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul hatta ja'ahul haqqu wa fi Demikian Rasulullah SAW setelah, setelah setiap setelah selesai uh, menyepi di Goa, Goa Hira, berkholwat di Goa Hira, maka beliau pun pulang ke rumah istri beliau Khadijah, kemudian mengambil bekal dan kembali lagi untuk berkholwat di uh, Goa Hira. Sampai akhirnya datanglah kebenaran itu dan datanglah wahyu tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak faqala ikra. Tiba-tiba datang malaikat. Kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ikra, wahai Muhammad, bacalah." Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Aku tidak bisa baca. Apa kata Nabi SAW? Fa'akhwadani, fa'ghattani, hatta balagha minni juhda. Ya, kata Nabi SAW, maka malaikat tersebut kemudian memegangku, kemudian memelukku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku merasa sesak ya. arsalani faqala iqra. Kemudian malaikat tadi melepaskan aku. Kemudian berkata lagi kepada aku, merintahkan aku dengan berkata, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi? Kultu Nabi biqari. Aku pun menjawab lagi, aku tidak bisa baca. Ya. Nabi biqari. Aku tidak baca, bisa baca. Fa akhadhani fa hatta balagha minnal juhda. Kemudian malaikat tadi pun kembali memegangku dan memelukku dengan sangat kuat sampai aku merasa sesak. Ya. Kemudian arsalani, kemudian melepaskan aku kembali dan berkata lagi kepadaku, "Iqra." Setelah itu malaikat pun mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Kemudian setelah itu malaikat pun membacakan surat al araf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat wahai Muhammad bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka setelah itu Rasulullah Wasallam pun mengikuti bacaan malaikat tadi. Faraja Abiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Faqala zamniluni zamniluni. Setelah Rasulullah SAW menemui peristiwa yang sangat luar biasa tadi, maka Rasulullah SAW pun segera kembali ke istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha dalam keadaan dada beliau bergetar, dalam keadaan takut. Langsung Rasulullah SAW setelah menemui Aisyah, eh, menemui Khadijah, Rasulullah SAW berkata, Zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti, memberi selimut kepada Rasulullah SAW sampai dahaba anhu sampai hilang rasa takut dari dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun mengabarkan apa yang telah beliau temui, yang beliau uh, rasakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, wahai Khadijah, aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, "Kalla." Sekali-sekali tidak. Wallahi ma yukhzika Allah abada. Jangan khawatir. Sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla dan engkau selalu membantu orang yang uh, tidak mampu ya. Wa taksibul ma'dum dan engkau ya membantu orang yang tidak memiliki sesuatu, memiliki merasa kekurangan, kau bantu. Wa takrib dan engkau senantiasa memuliakan kamu wa tu'inu ala nawaibil haq dan engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Fantalaqat bihi Khadijah radhiyallahu taala anha hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Khadijah pun segera membawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sepupunya yaitu anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad. Yaitu sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قطعميا maka uh, Waraq bin Naufal ini adalah seorang yang dia di zaman jahiliyah ya masuk ke, ke agama Nasrani dan dia mampu berbahasa Arab dan mampu berbahasa Ibrani ya. Maka dia pun menulis kitab, menulis tulisan dengan tulisan berbahasa Ibrani dan juga dengan bahasa Arab. Dia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani dan juga mampu menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan dia sudah mencapai masa tua, bahkan telah buta, tidak lagi bisa melihat. Maka Khadijah pun berkata kepada sepupunya Warata bin Naufal, Ya ibn ammi, isma' min ibni akhik. Wahai sepupuku, wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, "Ya ibn akhi, madza tara?" Kata Waraqah, "Wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah apa yang telah beliau lihat itu datangnya malaikat kemudian berikan menyuruh dia untuk membaca uh, surat Al-Alaq dan seterusnya. Faqala lahu Waraqah Hadzan namus alladzi nazala Allah ala Musa. Kata Baraka, wahai Muhammad, sungguhnya yang telah datang kepada engkau adalah namus. Namus dalam bahasa Arab artinya sahibus sir, al-khair, yaitu yang telah menyampaikan rahasia yang baik, an-namus. Yang telah itulah namus, yaitu yang telah malaikat yang telah datang kepada Nabi Malaikat yang telah datang kepada engkau adalah malaikat yang telah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa kata Warakah? Ya laitani fiha jaz'an laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan aku sebagai seorang pemuda, jazaan adalah hewan yang masih kecil, yang masih muda, ya. Artinya Waraqah mengatakan berangan-angan, ya Allah seandainya tatkala engkau diangkat menjadi nabi, aku masih muda. Aku masih muda, tidak tua seperti ini, tidak buta seperti ini. Laita ya laitani akuna hayyan id yukhrijuka kaumuka. Seandainya aku masih muda dan masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaum engkau. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan Waraqah, beliau sangat kaget. Kaumnya ternyata ingin mengusir aku. Kaumnya ingin mengusir Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Amukhrijiyahum, apakah kaumku ingin mengusir aku? Ya. Rasulullah heran bagaimana kaum kaumnya ingin mengusir Rasulullah saw? Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah saw Alaihi Wasallam adalah seorang yang ma'ruf, yang terkenal dengan akhlak yang mulia, terkenal dengan penuh amanah ya, terkenal dengan jujur itu dikenal oleh orang kafir Quraisy seluruhnya. Bahkan membesar-membesar Quraisy tahu Shallallahu Rasulullah SAW berakhlak mulia dan penuh amanah dan sangat jujur. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar Warakah berkata bahwasanya dia akan diusir oleh kaumnya, Rasulullah terperanjat dan berkata, "Amukhrijiyahum, ah apakah mereka ingin mengusir aku?" Qala na'am, kata Warakah, "Iya." Lam ya'ti rajulun qad misli ma ji'ta bihi ila udi. Kata Warakah, ketahuilah wahai Muhammad, tidak seorang pun yang datang seperti yang kau bawa sekarang ini, yaitu tidak seorang nabi pun, ya, kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Kalau seandainya tatkala engkau diusir dan aku masih hidup wahai Muhammad, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat luar biasa, pertolongan yang sangat besar. Tsumma lam yanshab waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia, ya, ternyata meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Kemudian wahyu pun terputus terkala itu. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Inilah kisah bagaimana awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengambil faedah-faedah dari kisah ini, ya. Kita jelaskan bahwasanya para ulama telah khilaf tentang kapan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas, ada hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari puasa hari Senin. Maka apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Oleh karena itu, jelas bahwasanya turunnya wahyu yaitu pada hari Senin. Eh, jadi khilaf di antara para ulama tentang bulan apa turun wahyu tersebut. Ya, bulan apa turun wahyu tersebut. Sebagai menjelaskan oleh Ibn Al-Qayyim eh, rahimahullah dalam Zadul Ma'ad bahwasanya para ulama khilaf tentang bulan apakah diturunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal berapakah ada yang mengatakan bahwasanya e, wahyu turun pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah jadi ini pendapat jumhur ulama bahwasanya wahyu tersebut turun pada tanggal 8 Rabiul Awal ya tahun 41 uh, e, tahun gajah itu setelah terjadi peristiwa e, diserang atau dibunuhnya tentara bergajah oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, wahyu tersebut turun pada bulan Ramadan sebagaimana eh, yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ada yang berpendapat wahyu tersebut turun pada bulan Ramadan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Allah telah berfirman bahwasanya bulan Ramadan di mana Al-Qur'an telah diturunkan kepada Muhammad ya, menunjukkan bahwasanya surat Al-Alaq ya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada bulan Ramadan. Qanifillah azanillahu ya wa yakum. Ala kulli hal uh, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini kapan diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas Rasulullah SAW telah mencapai usia 40 tahun. Kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama ikhwani fillah sanallahu iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentu tidak menemui kejadian ini. Ya, tatkala itu mungkin Aisyah belum lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, bersama bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Aisyah tidak menemui peristiwa ini. Yang disebutkan oleh para ulama, hadis yang seperti ini namanya mursalus sahabi yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis, sebuah kisah yang dia tidak bertemu, tidak menyaksikan langsung kisah tersebut. Namun mursal sahabi eh, hadis yang seperti ini yaitu hadis di mana sahabat menyampaikan kisah yang terjadi pada Nabi, namun sahabat tersebut tidak menemui hadis, peristiwa tadi, dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena para sahabat yang meriwayatkan kisah yang terjadi pada Nabi, meskipun mereka tidak menemui peristiwa tersebut, Tentunya mereka mungkin mendengar dari sahabat yang men menyaksikan peristiwa tadi atau mereka mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha mungkin mendengar dari sahabat yang pernah menyaksikan atau yang pernah diceritakan oleh Nabi atau Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tersebut. Yang jelas hadisnya sahih tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Kemudian kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak langsung mengirim malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memakai muqaddimah, ya, pendahuluan dengan memberikan wahyu melalui mimpi. Rasulullah SAW diberi mimpi yang baik, yang mimpi tersebut sangat jelas. Misla falaki subhi, datang seperti cahaya yang keluar di pagi hari, sangat terang, terang benderang dan sangat sangat jelas. Sehingga Rasulullah SAW kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk berkhalwat, untuk menyepi bersendirian, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang uh, yang dilakukan oleh uh, kaumnya di negeri Arab tatkala itu. Sehingga Rasulullah SAW pun pergi menuju Goa Hira. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukaddimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah azanillahu iyyakum ya, perhatikan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ilmu. Ya, Allah malaikat Jibril mengatakan ikra, ya, bacalah. Ini isyarat bagi kita buatnya kaum muslimin hendaknya senang membaca. Namun ingat, ya, senang menuntut ilmu dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan pentingnya ilmu. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan tingginya orang yang berilmu. Ya. Namun ingat kata malaikat Jibril kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikra bismi rabbikal khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tatkala baca kita mengucapkan bismillah. Di sini malaikat Jibril mengkaitkan atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq mengkaitkan antara bacaan antara ilmu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu yang kita pelajari harus menumbuhkan menambahkan keimanan. Ya. Harus disertai dengan keimanan. Jangan sampai kita membaca suatu ilmu Ilmu apa saja dalam rangka hanya sekedar menambah wawasan, tidak diniatkan untuk menambah iman, tidak diniatkan untuk beramal. Ya, ilmu yang sepertinya adalah ilmu yang sia-sia. Seorang tatkala belajar, tatkala menuntut ilmu, harus disertai dengan keimanan agar ada pengaruh dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang punya ilmu namun tidak diamalkan ilmunya. Dan ilmu yang sepertinya akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Oleh karenanya, uh, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid telah menyebutkan setiap ilmu yang dituntut oleh seorang kemudian tidak menambahkan keimanan dalam hatinya, tidak menambahkan keyakinan dalam hatinya, maka ilmu tersebut madhul. Ya, ilmu tersebut madhul artinya apa? Ilmu tersebut ternyata terkontaminasi. Artinya orang yang belajar ilmu tersebut niatnya tidak beres. Niatnya tidak beres. Kalau ada orang belajar ilmu tidak menambah amal, ilmunya banyak, hafal ini, hafal anu, namun tidak menambah amal solehnya, tidak menambah keimanannya, tidak menambah ketakwaannya, maka ketahuilah tatkala dia menuntut ilmu itu tidak beres. Ya. Entah karena ria, entah karena ingin dipuji, entah karena kayu sama teman, entah karena nggak enak sama ustaz ya. Sehingga tatkala dia belajar kemudian tidak menambahkan amalannya, tidak menambah ketakwaannya, tidak menambah keimanannya, ketahuilah bahwasanya niatnya madhul kata Ibnu Qayyim, niatnya itu terkontaminasi, terkotori dengan niat-niat yang tidak benar. Maka hendaknya dia segera falyuraji nafsahu, hendaknya dia introspeksi diri, ya lihat selama ini. Apakah ilmu yang dia tutup selama ini? Dia selama ini menambah khazanah ilmunya, menambah wawasan ilmunya. Apakah sebanding dengan amalannya? Apakah tambahan ilmunya ber, berbanding lurus dengan tambahan amalannya? Kalau ternyata ilmunya terus bertambah namun amalnya semakin berkurang, ya, ketahuilah bahwasanya niatnya tidak beres. Betapa banyak orang yang pertama kali ngaji, ikut mengaji yang semangat untuk semangat untuk beramal. Begitu dengar dari ustaz ya, ada hadis langsung diamalkan. Begitu dengar ada hadis diamalkan, lama-lama setelah sering ngaji, niatnya mulai berubah, tidak beres. Sehingga ikut pengajian hanya sekedar sebagai wawasan. Sudah so, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut pengajian, namun amalnya tidak tidak ada perubahan. Ketakuan tidak berubah, keimanan tidak berubah, akhlaknya tidak berubah. Menunjukkan bahwasanya tatkala dia menuntut ilmu tidak disertai dengan keimanan. Oleh karenanya malaikat Jibril mengingatkan dalam ayat ini ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, ikrah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah namun ingat harus dikaitkan dengan dengan keimanan. Kemudian uh, ikhwani fillah azanillahu iyyakum kita bisa mengambil faedah dari kisah ini yaitu bahwasanya seorang jika mendapati kesulitan, mendapati problem, maka jangan dia simpan dalam dirinya. Maka ini telah diteliti oleh uh, para psikolog ya bahwasanya seorang yang ter mendapati problemnya ada ada sesuatu yang dihadapi permasalahan berat yang dia hadapi maka jangan dia simpan dalam dadanya hendaknya dia sampaikan kepada orang yang kira-kira bisa dipercaya bisa mengurangi bebannya dia lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapati sesuatu yang mengajibkan ya, sesuatu yang sangat dahsyat ya bagaimana dia melihat malaikat Jibril datang kemudian memeluk dia dengan pelukan yang sangat kuat ya maka Rasulullah SAW segera bertemu dengan istrinya Khadijah dan menyampaikan apa yang telah dia rasakan. Dan hal ini mengurangi beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan uh, Khadijah radhiyallahu taala anha ya yang merupakan seorang istri yang soleh dan sangat cerdas. Begitu tahu suaminya menghadapi sesuatu yang berat, Khadijah radhiyallahu taala anha pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraq bin Naufal, orang yang soleh juga, orang yang bertakwa agar semakin mengurangi beban beban Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah, terkurang bebannya sedikit. Setelah Rasulullah SAW bercerita kepada Umar bin Affan, semakin berkurang beban yang ada dalam dadanya. Jadi sangat penting, seorang terkadang menyimpan beban dari dirinya, menyimpan-nyimpan beban terus. Semakin berat beban tersebut, semakin besar problem yang dia dihadapi, akhirnya menjadi orang stres, menjadi orang nggak beres. Karena kadang seperti itu. Namun ingat ikhwani fil azan ya Allah Kalau kita menghadapi persoalan ya, Makanya persoalan apa saja sampaikan, namun ingat tidak semua orang kita sampaikan. Sampaikan kepada orang yang kita, bisa dipercaya, yang bisa menjaga amanah dan bisa memberi nasihat kepada kita. Karena sebagian orang ikhwan dan dan Allah ya umat umat al Islam para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang kalau menghadapi masalah, menghadapi problem, setiap ketemu orang dia pun syakwa, dia pun mengeluh Saya aduh begini suami saya. Setiap ketemu orang mengeluh, setiap ketemu orang mengeluh. Ya, akhirnya apa? Itu hanya merendahkan dirinya saja. Pertama dia uh, akhirnya mengungkap rahasia apa yang terjadi antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya, ya. diberikan kepada setiap orang. Yang kedua, orang yang dengar pun tidak tidak membantu dia, ya. Sungguh menyedihkan. Dia berkeluh sana namun orang yang mendengar tidak memberi komentar, tidak berusaha untuk membantu dia, ya. Oleh karenanya, kita tidak mengapa kita menyampaikan beban dalam dada kita setelah kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari solusi dengan bertemu dengan orang-orang yang menurut kita bisa kita percayai dan bisa mengurangi uh, beban kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha pun membawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam menuju Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa fi din azani Allah yakum uh, eh, ikhwatul Islam, para pendengar radio Roja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang salehah dan cerdas dan bisa uh, melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada suaminya. Tatkala Rasulullah Sallallahu datang menengok Khadijah dengan penuh ketakutan dan berkata, ini khasyitu ala nafsi. Aku khawatir suatu menimpa diriku. Ya para ulama khilaf tentang perkataan Nabi ini. Apa maksud kata Nabi ini khasyitu ala nafsi? Aku men tak khawatir suatu menimpa diriku. Ada 12 pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Di antaranya para ulama mengatakan maksudnya Rasulullah SAW khawatir dia gila. Kenapa dia khawatir gila? Melihat makhluk yang aneh ya, melihat kejadian yang sangat aneh. Khawatir saya ini gila, kata Rasulullah. Ada yang berkata bahwasanya Rasulullah khawatir dia itu sakit ya. Dia itu sakit. Kenapa seperti ini? Atau dia khawatir akan ditimpa dengan sakit yang terus menerus. Dia khawatir sesuatu menimpa dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mendengar keluhan suaminya, maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian menenangkan hati suaminya. Bahkan memuji suaminya dengan mengatakan, "Kalla fawallahi abshir." Wahai suamiku, sekali-sekali tidak jangan khawatir dengan dirimu. Fawallahi abshir, bergembiralah wahai suamiku. Jika Allah abada, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Khadijah berusaha menangkan suaminya. Allah tidak akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Inna la tasilu rahim. Khadijah mulai memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah orang senantiasa bersilaturahmi? Wa tasdukul hadis dan engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla dan engkau selalu membantu orang yang tidak mampu. Ya. Ya. Orang yang tidak mampu, fakir miskin, kau beri, kau beri makanan. Anak yatim piatu, kau beri makanan. Membantu mereka. sibul ma'dum. Bahkan engkau Uh, berusaha mencari harta, kau kumpulkan harta tersebut, terus engkau bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Khadijah radhiyallahu anha muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqrib dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq dan engkau selalu membantu orang-orang terkena musibah. Khadijah ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad, wahai suamiku yang aku cintai, sesungguhnya engkau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh Aini dalam Umdatul Qari bahwasanya apa yang disebutkan oleh uh, Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan usul al-akhlak al-karimah, merupakan pokok-pokok dari akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang disebut oleh Khadijah merupakan inti dari akhlak yang mulia berkata jujur, menyambung silaturahmi, membantu fakir miskin, membantu orang yang belum bisa mandiri, ada orang terkena musibah dibantu memuliakan tamu, subhanallah. Berbuat baik kepada karib kerabat dan berbuat baik kepada orang selain karib kerabat. Berbuat baik kepada orang yang uh, belum bisa mandiri dan berbuat baik kepada orang yang tidak mampu. Bahkan berbuat baik kepada orang yang uh, mampu seperti orang yang datang bertamu tentunya bukan orang tidak mampu namun Rasulullah SAW berbuat baik kepada dia. Ini merupakan pokok-pokok atau landasan dari akhlak yang mulia. Yang semuanya telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Khadijah radhiyallahu anha mengingatkan kepada Nabi. Artinya kata Khadijah, wahai suamiku, wahai Muhammad, orang yang seperti engkau, yang memiliki akhlak yang mulia tidak akan terkena kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, orang yang berbuat kebaikan seperti engkau, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada manusia, tidak akan diberi kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau khawatir suatu menimpa dirimu Islam Demikianlah Khadijah radhiyallahu anha menaikkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khani fillah Allah wa yakum. al nawawi dalam uh, Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan bahwasanya Kondisi seperti ini butuh Khadijah radhiyallahu Taala butuh untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu banyak hadis yang melarang seorang memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian ada orang ada orang-orang tukang puji, tukang muji-muji, maka lemparkan tanah di wajahnya ya." lemparkan tangan di wajahnya. Namun kita dapat ya dalam hadis ini uh, Khadijah radhiyallahu anha memuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya pujian itu merupakan sangat perkara yang sangat berbahaya. Ikhwatul Islam para pendengar di roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Jika kalian melihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah tanah di wajah mereka. Ya. Karena kita tahu pujian itu sangat berbahaya seorang yang tadinya ikhlas bisa jadi tatkala dipuji akhirnya jadi jadi makan puji berubah niatnya ya. akhirnya uh, tatkala dia beramal ingin mencari pujian karena dia pernah dipuji dengan pujian yang sangat indah tatkala dia berdakwah ingin dipuji dan senang untuk dipuji ya. sebagian orang seperti itu berdakwah beramal dia menceritakan dakwahnya setelah dakwah di sana sini oh yang hadir banyak ya. kenapa karena dia sudah pernah dipuji dan tatkala dia dipuji dia merasa nikmat tadinya mungkin dia ikhlas namun setelah ada seorang yang mengujinya, akhirnya timbul niat yang tidak beres dalam hatinya karena pernah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dipuji. Sehingga akhirnya berubahlah keikhlasannya menjadi seorang yang ria. Dia pun menceritakan dakwanya di mana-mana, saya dakwah di sana, yang hadir sekian, masya Allah, memuji dirinya sendiri dan tunggu dipuji oleh uh, murid-muridnya. Dan ternyata murid-muridnya juga begitu, kurang ajar, muji gurunya, ya muji gurunya sehingga gurunya pun terperosok dalam uh, lembah kenistaan dari ria dan sumah. Ikhwan fillah sanallahu iyyakum. karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya ternyata ada hadis-hadis yang melarang pujian di hadapan orang yang secara langsung. Dan ada hadis-hadis yang membolehkan memuji seorang di hadapannya langsung. Sebagaimana hadis ini, Khadijah radhiyallahu taala anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ulama berusaha untuk menjamakkan atau mengkompromikan di antara bentuk dua model hadis ini. Hadis yang harus hadis yang bolehkan. Hingga para ulama menyebutkan, wa tariqu jam'i bainaha anna an-nahya mahmulun 'ala al-mujazafah fil madhi wa ziyadah fil awsaf au 'ala man yakhafu 'alaihi wa nahwihi. Jadi, kita bawakan hadis-hadis yang melarang pujian langsung terhadap uh, orang seseorang yaitu uh, yaitu orang yang muji dengan cara yang yang ngawur ya pujian yang uh, apa namanya uh, tidak benar atau pujian yang berlebih-lebihan itu pun uh, dilarang atau pujian terhadap orang yang dikhawatirkan kalau dia dipuji akan tumbuh ujub dalam dirinya oh ternyata saya memang hebat oh ternyata saya memang amal saya memang banyak oh ternyata memang dakwah saya diterima di mana-mana khawatir ya kalau kita mengkhawatirkan orang tersebut tertimpa ujub atau penyakit riak dan macam-macamnya, maka tidak boleh kita muji orang tersebut. Namun jika ternyata pujian tersebut dibutuhkan ya, dibutuhkan ada maslahatnya ya, atau dalam rangka untuk memotivasi dia. Terkadang kita orang dalam keadaan malas, dalam keadaan uh, apa namanya tidak niat tidak semangat untuk beramal kita ingatkan wahai akhi ente itu sebenarnya pintar misalnya kita puji dia ente sebenarnya pintar tapi ente sebenarnya itu masya Allah tulisan antum itu bagus ente harus nulis gitu jadi apa dia mungkin tadinya pernah menulis makalah kemudian jadi futur malas kita ingatkan bahwa ini memiliki kebaikan karena ada masalah dalam rangka untuk mem memotivasi dia memacu dia untuk beramal soleh memacu dia untuk berdakwah memacu dia untuk berbuat kebaikan dalam hal ini maka pujian di, diperbolehkan. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai daun, mulai turun, mulai <clears throat> takut suatu menimpa dirinya, maka Khadijah memuji Rasulullah sallallahu alaihi dengan pujian yang sangat luar biasa. Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku, sungguhnya akhlak yang mulia seluruhnya telah terkumpul pada dirimu. Allah tidak akan menghinakan engkau." Allah tidak akan menimpakan kepada dirimu kemutaratan. Bagaimana tidak? Engkau telah terkumpul pada dirimu segala bentuk akhlak mulia. Ikhwan fillah dan Allah ayakum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari uh, kisah ini atau hadis ini, ya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah sosok yang terkenal dengan akhlak yang mulia dan itu merupakan sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia. Dan itu dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berakhlak mulia sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Setelah jadi nabi pun Nabi SAW dikenal sebagai akhlak yang mulia, seorang yang jujur, menyeru kepada akhlak yang mulia. Itu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tatkala Hirakal bertemu dengan Abu Sufyan dalam hadis yang sahih juga dari Imam Bukhari di awal kitab sahih kata Hirakal kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang telah diperintahkan si Muhammad kepada kalian? wahai orang-orang Quraisy. Kata Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir dia mengatakan kepada Herakal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ubudullaha wala tusyriku bihi syai'ah. Itulah kata Muhammad kata Abu Sufyan. Muhammad berkata kepada kami sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku ma qala abaukum. Dan tinggalkanlah apa yang telah diucapkan oleh nenek moyang kalian. Perkataan-perkataan yang tidak benar seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Lihat di sini adalah tauhid. Ya. Kata Abu Sufyan Rasulullah SAW menyuruh kepada kami tauhid untuk menyuruh kepada Allah saja beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian wa kana ya'muru ya'muruna bisilah wasidq wal Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad juga menyeru, menyeru kepada kami untuk bersilaturahmi dan untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak yang buruk. Ya, wasidak dan menyuruh kami untuk berbuat jujur, untuk berkata jujur. Lihat dari sini inilah dakwah dakwah yang dikenal dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah tauhid dan dakwah akhlak. <clears throat> dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Menyuruh orang untuk berbuat tauhid, untuk mengerjakan tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan menyuruh orang untuk jujur berkata silaturahmi menjaga diri akhlak yang buruk itulah dakwah Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Abdullah bin Salam tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah apa yang dikatakan oleh Nabi katanya awal kalamin itu min Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas pertama kali saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah ya ayuhan nas wahai manusia Afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, akhlak yang mulia. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makanan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Semuanya akhlak yang mulia. Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Dan salatlah malam tatkala salatlah tahajud di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Inilah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang oleh musuh-musuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berdakwah tauhid dan berakhlak yang mulia. Oleh karena ikhwan fillah kalau kita yaitu ahlu sunnah wal jamaah dikenal di kalangan orang-orang menyelisih kita atau dikenal di masyarakat bahwasanya kita berdakwah tauhid, alhamdulillah itu merupakan kebenaran bahwasanya memang begitulah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang kita banggakan, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita ahlu sunnah wal jamaah dikenal oleh masyarakat bahwasanya kita menyuruh kepada tauhid, mencegah seorang orang-orang dari kesyirikan. Dengan segala bentuk kesyirikan kita perangi dan kita menyuruh mereka kepada tauhid. Dan jadi masalah pada poin kedua, apakah dakwah kita juga dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan orang yang berakhlak mulia sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai orang yang berakhlak mulia? Kalau ternyata kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal dengan akhlak yang mulia berarti dakwah kita selama ini keliru, kurang kurang benar. Perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Kalau ada yang mengatakan kita sudah menjelaskan tentang akhlak, ya. Kita katakan benar. Hampir setiap ustaz menjelaskan tentang akhlak, tapi porsinya mana? Porsinya apakah ya, Bagaimana porsi tauhid? Rasulullah SAW dikenal dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Porsi yang Rasulullah SAW berikan kepada tauhid sangatlah luar biasa. Demikian juga Rasulullah SAW memberikan porsi dakwah tentang akhlak juga porsi yang besar. Oleh karena terlalu banyak hadis yang berkaitan dengan akhlak. Bisa buka kitab Riyadus Salihin. Berapa ribu hadis dalam kitab Riyadus Salihin isinya tentang akhlak. Dalam Al-Quran betapa banyak ayat tentang akhlak. Banyak. Oleh karena ikhwan filasani Allah yakum. Cara dakwah kita harus kita perhatikan, yaitu dakwah kita konsentrasi penuh kepada tauhid dan kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kata Rasulullah SAW, Innama bu'istu liutamin makarimal akhlak. Sungguhnya saya ini hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ya, Rasulullah menggunakan adatul hasr. Innama hanyalah. Ya. Kata Rasulullah, hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Dan bukan akhlak yang bukankah akhlak yang mulia merupakan cerminan daripada tauhid, merupakan cerminan daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya ulang-ulang tentang hadis Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u iman wa fi qalbi 'abdin abada." Hadis yang sahih dari Imam Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan rasa pelit. Tidak akan berkumpul. Kalau ada orang yang mengaku dia sebagai seorang ahlu sunnah, seorang sunni di atas sunnah, kemudian masih rapunya rasa pelit, kikir, bakhil, ya, mengeluarkan uang pikir-pikir kepada fakir miskin betapa banyak fakir miskin dikelilingnya dikelilingnya butuh kepada kepada sumbangsihnya kepada perhatiannya lantas dia tidak memperhatikan fakir miskin dikelilingnya maka orang ini meskipun dia ngaji puluhan tahun meskipun dia ngaku sebagai sunni maka imannya dipertanyakan kenapa kata Nabi SAW berkata la yajtanil iman wa syukh qalbi abdin abada tidak akan berkumpul iman dan rasa pelit dalam hati seorang selamanya karena orang yang pelit berarti keimannya terhadap hari akhir kurang kalau seandainya imannya kepada hari akhir iman yang benar, dia tidak akan pelit. Dia tidak akan pelit. Dia yakin Allah akan menggantinya. Dia yakin bahwa harta yang dia keluarkan akan menjadi uh, tabungannya di akhirat kelak. Namun orang yang enggan mengeluarkan harta itu orang yang pelit imannya tidak. Ilmu yang dia miliki ya hanya sebagai wawasan. Iman yang dia ucapkan hanya sebagai hiasan bibir. Oleh karena kita semua harus introspeksi diri. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupannya penuh dengan akhlak mulia? Bagaimana kehidupannya memperhatikan orang di sekelilingnya? Perhatikan fakir miskin. Lihat kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Innaka la taksibul tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'lamu bil haqq." Engkau senantiasa membantu orang yang tidak mampu, orang yang belum bisa mandiri engkau bantu. Engkau cari duit banyak untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Engkau membantu orang yang terkena musibah. Itu ciri, ciri khas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kalau kita ingin menjadi seorang yang bermanhaj yang benar, ikutlah manhaj Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam tauhid dan dalam akhlak. Allah yakum pembahasan ini sangatlah panjang akan tapi ini sebagai isyarat bagi ikhwan sekalian, bagi para pendengar sekalian tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah Allah yakum, ingatlah seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diingatkan oleh Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal adalah seorang seorang eh, sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha dan dia pernah bersama seorang yang lain pergi ke negeri Syam. Eh, Zaid bin Amr bin eh, bin Naufal kalau tidak salah. mereka berdua pergi ke pergi ke negeri Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya Waraka bin Naufal masuk masuk Kristen, masuk Nasrani. Dan dia pun belajar bahasa Ibrani dan dia mahir dalam bahasa Ibrani sehingga dia bisa nulis Injil dengan bahasa Ibrani dan bisa nulis Injil dengan bahasa bahasa Arab sehingga dia mengenal sifat-sifat Nabi tatkala dia tahu bahasa Ibrani dia pun baca Injil dia tahu tentang sifat-sifat seorang Nabi tatkala Nabi SAW mengabarkan apa yang telah ditimpanya apa yang telah peristiwa yang dia hadapi dengan datangnya seorang malaikat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Waraqah bin Naufal pun mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya. Apa kata uh, Waraq bin Naufal? Ya laitani kuntu jaz'an. Seandainya tatkala kaum mengeluarkan engkau hey Muhammad, aku masih muda ya. Aku masih muda. Ansuruka nasran mu'azzaran. Saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat besar. Pertolongan yang sangat kuat. Itu janji Waraq bin Naufal. Karena dia tahu Muhammad adalah seorang nabi dan pasti akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan waraka ini Rasulullah heran. Orang seperti saya Muhammad yang dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, yang dikenal sebagai orang yang jujur, yang dikenal sebagai orang yang sangat amanah, kenapa bisa diusir oleh kaumku, kata Muhammad? Kata waraka menjelaskan demikian. Nah, setiap nabi ya pasti akan dimusuhi oleh oleh kaumnya. Bagaimana tidak? Ya. Setiap nabi datang dengan suatu perkara yang menyelisih adat kaumnya. Kaumnya terjerumus dalam kemusyrikan, berjerumus dalam kebid'ahan, berjerumus dalam penyelewengan akhlak, ya. Kemudian datang Nabi menjelaskan bahwa ini merupakan kesalahan. Kemudian mereka berkata, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Dan itu sering dijadikan jalil oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdalil bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah warisan dari nenek moyang mereka. Kesyirikan yang mereka lakukan merupakan warisan dari nenek moyang mereka sebagaimana kesyirikan dilakukan oleh Abu Talib merupakan warisan dari Abdul Muttalib. Oleh karena tatkala Abu Talib diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, apa kata Abu Jahal? amil amillati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Diingatkan bahwasanya apa yang dibawa oleh si Muhammad itu menyelisih adat kita, menyelisih adat nenek moyang kita. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi digelar dengan sabit, Sobik itu artinya apa? Orang yang keluar dari adat kaumnya. Rasulullah SAW digelari dengan sobik. Karena apa yang dibawa oleh Nabi menyelisihi adat kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan sesuatu yang berat bagi suatu kaum. Hingga akhirnya mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap telah menyeleweng keluar dari adat nenek moyang. Dan demikian terus ber berlaku orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, terkadang menghadapi masalah yang sama. Dia dapati bahwasanya Eh, sebagian kaumnya atau orang kampungnya ternyata sudah mengikuti adat nenek moyang yang berupa isinya kesyirikan atau isinya bid'ah. Kalau ditegur dia mengatakan, kamu siapa anak kemarin sore? Anak ingusan mau menegur kami yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kami berada di atas adat kami ini kau ingin rubah? Pergi kamu. Demikianlah. Ya. Apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dialami oleh para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan yaitu para setan dari kalangan manusia maupun dari jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Yang masing-masing setan saling mewahyukan, saling membisikkan satu dengan yang lainnya dengan perkataan yang indah. Dan demikian yang telah terjadi. Para setan, para musuh-musuh dakwah, para musuh-musuh nabi, para musuh-musuh ustadz, mereka saling bersekongkol, saling menebarkan syubhat di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang indah dalam rangka untuk e, melawan dakwah yang dakwah yang benar, dakwah sunnah. Oleh karenanya, seorang yang telah masuk dalam medan dakwah dia harus bersabar. Dan dia pasti akan diuji. Makanya Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, ya, wahai putraku, tegakkanlah sholat. Suruhlah manusia kepada kebaikan. Dan jagalah manusia dari kemungkaran. Wasbir alama asabak. Dan sabarlah engkau apa yang telah akan menimpa engkau. Musibah pun sabarlah. Karena orang yang menyuruh kepada kemarufan dan mencegah dari kemungkaran pasti akan diuji. Ya, pasti akan diuji. Pasti akan mendapat tantangan. Pasti akan disakiti oleh kaumnya. Apakah dengan perkataan ataupun dengan jasad ya apa apa gangguan secara bentuk fisik maupun secara mental rohani dikata-kata dikata-katain sebagai seorang pendusta sebagai anak kemarin sore ya sebagai anak ingusan ya. sebagai khabis dan macam-macam ya. perkataan yang keluar dari masyarakat terkadang demikian belum terkadang benar-benar dipukul oleh kaumnya dan itu semuanya telah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dihina dilempar batu berdarah tatkala sujud kepalanya diinjak diludahi oleh orang kafir semua pernah dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh karena tatkala kita diuji ingat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun diuji oleh Allah dan ujian yang sangat luar biasa Nabi SAW yang sebelum dikenal sebagai Nabi adalah orang yang sangat ma'ruf di kalangan orang-orang Arab tatkala itu. Orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah. Namun tatkala diangkat menjadi Nabi, mereka berbalik 180 derajat. Dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir dan macam-macamnya. Oleh karena ikhwani fillah yakum, itulah uh, sedikit pelajaran yang bisa uh, kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah pada pekan depan kita akan uh, lanjutkan pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan pada al yang telah menyampaikan materi dari pembahasan Syarah Nabawi As-Sahihah mengenai uh, kisah atau uh, perjalanan Rasulullah wasallam pada permulaan turunnya wahyu. Selanjutnya, Khotbah Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini ada 27 eh, menit ke depan kami Uh, berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk pertanyaan via telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pesan singkat. Kami angkat yang pertama dari penelpon. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, silakan dari mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? uh, Ibu Yana di Cibinong. Silakan Ibu Yana. Mohon dikecilkan radionya Ibu oh, iya. atau agak jauh ya, ya Bu ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Uh, eh, betul saya eh, ada titipan pertanyaan nih sama ya, uh, sepup, uh, masih sepupu ya. Uh, yeah. Ya masih pemilih dah gitu ya. Yeah, iya, gimana Bu? Nah, dia kan ini apa namanya? Dia kan tetangganya katanya punya tetangganya ikut salap begitu nah, habis ikut salap itu dia apa namanya eh maaf ini Ustadz mau uh, agak menyimpang nggak apa-apa <laughs> iya uh, bagaimana Ustaz kami kembalikan ke Ustadz untuk menjawab nah coba silakan Ibu uh, eh, boleh nggak ya iya silakan Bu uh, uh, dia kata namanya dia nanya sama saya kata dia bilang dia bilang gini gitu dia kan tetangganya ini apa namanya ikut salap ada gitu kan dia pakai hijab ya uh, pakai hijab itu dia bilang katanya oh, oh jadi banyak yang ngomongin dia katanya uh, jadi jadi nggak enak dia jadi dia dia buka hijab katanya. Nah itu katanya soalnya dia bilang kalau saya nggak buka katanya uh, tetangga tetangganya itu jadi pada apa namanya uh, menggibah dia ya. Saya kan hmm. jadi dosa katanya. Jadi katanya uh, dibuka hijab itu boleh nggak? Untuk, untuk menghindari dosa tetangga. Uh, nanya sama hmm. saya, Ayo. Iya. sama Ustadz maaf ini uh, apa namanya? Iya. Kalau mengangkis sub, subahat gitu ya ada yang ngomong gini, ngomong kadang ngomong apa kalau misalnya Allah itu Allah itu maha pencipta kata bisa kan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan Allah itu kadang nanya gitu ke saya gimana ya nah terima kasih ibu terima oh, kasih nah. Ustaz ya nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada dua pertanyaan ibu ini ya. silakan nah. Islam, para pendengar radio yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, demikianlah bahwasanya uh, seorang yang melakukan syariat uh, pasti akan diuji sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Contohnya seorang wanita tadi yang pakai hijab, pakai jilbab, kemudian diperolok-olokan oleh tetangganya, maka sang wanita tadi harus bersabar, ya harus bersabar, bersabar dengan syariat Islam. Ketahuilah bahwasanya pelaku maksiat mereka juga bersabar. Mereka bahkan uh, saling menasihati, saling apa nasihat menasihati dalam bersabar dalam kemaksiatan wasbiru ala alihatikum. Mereka dalam orang-orang kafir Quraisy mengatakan sabarlah untuk membela Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Jangan dengar si Muhammad, sabar, sabar untuk berbuat kesyirikan. Demikian juga mereka mengatakan bersabar dalam berbuat kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat juga sabar. Dahulu kita orang-orang Indonesia tatkala masih memiliki adab yang tinggi, masih menjaga aurat. Kalau ada seorang wanita yang membuka pahanya saja di tengah kampung mungkin sudah dicela oleh banyak orang. Mungkin 50 tahun lalu seperti itu. Atau jangan jauh-jauh, mungkin 20 tahun lalu seperti itu, 30 tahun lalu masih seperti itu. Terutama di kampung-kampung yang masih di situ terjaga uh, apa namanya uh, terjaga adat yang baik ya. Kalau ada wanita yang buka auratnya, memakai celana di di kelihatan pahanya atau kelihatan eh, sedikit buah dadanya, tentunya akan dimurkai atau dicemoohi oleh masyarakat. Namun orang ini pelaku maksiat ini yang memamerkan auratnya sabar sabar dalam memamerkan auratnya. Sehingga akhirnya diikuti oleh banyak orang. Sampai akhirnya jadi sekarang semua orang buka aurat. Sampai akhirnya terbalik kondisinya. Justru orang yang pakai jilbab jadi bahan cemoohan. Justru orang yang pakai jilbab jadi bahan cemoohan. Jadi bahan olok-olokan. Oleh karena kita katakan ya ukhti muslimah yang tadi pakai jilbab sabar. Nah, sabar pakai jilbab yang ujian. Kalau orang-orang pelaku maksiat, pelaku kesyirikan bersabar di atas kesyirikannya, bersabar di atas maksiatnya. Kenapa dia tidak bersabar? Bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah jelas surga. Kenapa dia tidak bersabar? Cemoohan orang, perkataan orang itu <laughs> akan sirna sebentar saja. Kalaupun mereka mau hina kita 20 tahun, 20 tahun sebentar dibandingkan kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Apalagi ternyata omongan mereka terkadang cuma sebentar, lama-lama mereka bosan atau terkadang mereka dapat hidayah dengan kesabaran kita tatkala memakai jilbab. Jangan sekali-sekali kita buka jilbab. Sungguhnya perkataan apa yang telah membisiki uh, dada ukti ini yang mengatakan kalau dia pakai jilbab jadi mereka menjadi menggibah dia kalau kita dia buka jilbab saja itu adalah perkataan iblis ya. Subhat dari iblis. Ya. Sekarang kalau ada orang sholat oh kamu soalim kamu saya nggak sholat saja biar orang orang nggak cemol ini iblis ini ingin membuat ukti membuka jilbab ukti oleh karena itu bersabar tetap berakhlak mulia memakai jilbab tidak peduli dengan apa ucapan mereka ya tetap berakhlak mulia kalau mereka menggibah yaitu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang jadi pertanyaan ukti bagaimana kalau ukti malu terhadap terhadap uh, masyarakat karena memakai jilbab Lantas apakah tatkala ukhti buka jilbab atau buka hijab tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak kepada, malu kepada Rabbus samawati wal ard, penguasa alam semesta ini? Tidak malu kepada yang telah menciptakan ukhti, yang telah memberi hidayah kepada ukhti, kemudian ukhti buka jilbab gara-gara perkataan manusia? Oleh karenanya bersabar dalam menghadapi uh, ujian karena dakwah menjalankan sunnah pasti diuji. Namanya masuk surga itu berat ya. Namanya masuk surga itu berat, harus ada ujian yang di, dihadapi. Kemudian saya tidak tidak lupa untuk mengingatkan tatkala ukhti memakai jilbab yang syar'i, jangan lupa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jangan hanya di rumah saja, ya enggak. Tet, apa ziarahi tetangga, datangi tetangga, ya, tanya tentang kondisi mereka. Kalau ada yang sakit dikunjungi. Tentunya ini akan Eh, mengurangi uh, gangguan mereka. Karena kalau seorang kita baiki, dia akan baik. Kita kasih hadiah kepada mereka, kita kunjungi mereka, dia akan berkurang gangguannya. Minimal mereka akan pekeuh dengan ukti. Malu dengan ukti orang ini sering mengunjungi kita, malu kita ganggu-ganggu terus ya. Itu Allah Ta'ala nasihat saya kepada uh, eh, ukti yang tadi melepaskan jilbabnya. Yang kedua, uh, pertanyaan kedua, bukankah Allah inna Allah ala kulli syai'in qadir? Itu benar bahwasanya inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Namun yang namanya sesuatu Allah maha kuasa atas segala sesuatu karena syai itu dari sya'a ya yang dijelaskan dalam bahasa Arab terutama yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab-kitabnya bahwasanya sesuatu di situ adalah sesuatu bukan sesuatu yang uh, jam'ul bainin naqidain sesuatu yang tidak tidak tidak masuk akal ya contohnya apa Contohnya, kalau orang yang berkata, bisakah Allah e, menjadikan sesuatu naik ke bawah? Bisakah Allah menjadikan sesuatu naik ke bawah? Ini nggak benar, pertanyaan ini keliru sejak awal. Namanya naik itu ke atas, namanya turun ke bawah. Kalau ada yang bertanya, bisakah Allah menjadikan turun ke atas? Itu nggak benar itu, pertanyaan itu salah. Itu bukan sesuatu yang dimampu oleh Allah, itu bukan sesuatu asalnya. Tidak dinamakan sesuatu hal itu. Ya, sehingga keluar dari ayatnya. Atau seperti orang mengatakan, orang-orang orientalis atau orang-orang yang eh, terpukau dengan ilmu filsafat mengatakan Bisakah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah seperti Allah ya, menciptakan Allah yang kedua? Kita bilang ini pertanyaan keliru. Bagaimana Allah menciptakan Khalik? Nggak mungkin. Kalau Khalik diciptakan namanya makhluk. Itu pertanyaan sudah keliru sejak awal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan tidak diciptakan. Bagaimana Allah bisa menciptakan yang semisal dirinya? Menciptakan sesuatu Maha Pencipta dan tidak diciptakan. Ya, kalau Allah menciptakan, ya berarti Allah itu diciptakan awal yang kedua. Pertanyaan sudah keliru sejak awal. Ini sering mereka apa namanya uh, Allah menciptakan suatu benda yang sangat berat yang tidak mampu dipikul oleh Allah ini sudah salah sejak awal. Pertanyaan itu sudah sudah salah sejak awal. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan Eh, pertanyaan-pertanyaan tersebut karena itu sudah tidak dinamakan sesuatu sesuatu yang mustahilat, yang mumtani'at, yang tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin ter terjadi. Misalnya uh, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang ada dan tidak ada? Ini tidak mungkin. sesuatu kalau nggak ada yang tidak ada. Masa ada sesuatu yang ada dan tidak ada? Ada ada yang tidak ada itu namanya bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Oleh karena Allah mengatakan inna wa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu yang benar-benar sesuatu bukan yang mumtani'at, yang mustahil yang tidak mungkin terjadi. Allah taala alam bisawab. Baik. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan berikut ada penelpon yang kedua ada Bapak Afa di uh, Depok. Silakan, Pak. Halo. Halo, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Uh, ini Ustaz saya numpang tanya Ustaz. Uh, banyak saya lihat di tetangga-tetangga saya Ustaz ya sholatnya rajin, puasanya rajin, naik haji. Iya. Cuman implikasinya dalam kehidupan itu nggak ada Ustaz. Hmm. kurang. Iya. Tidak peduli dengan orang miskin, iya. tidak peduli dengan anak yatim. Jadi ini yang kurang apanya nih Ustaz? Hmm. Baik. Tapi itu saja Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menyampaikan pertanyaan? Jadi eh uh, sebagaimana telah diingatkan oleh Ustaz Sawas bahwasanya eh, eh, pertanyaan-pertanyaan berusaha dikaitkan dengan kajian yang telah kita sampaikan ya. Uh, jadi usahakan pertanyaan tersebut uh, teratur dan berkaitan dengan kajian materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ini e, berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pada kajian kali ini yaitu bagaimana akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak cuma tercermin pada masalah keimanan tapi juga tercerminkan keimanan tersebut pada akhlak yang mulia yang terhias pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jika ada seorang yang kemudian rajin beribadah, ya, rajin salat, ya, rajin uh, puasa, rajin umrah, rajin haji misalnya, sering umrah, sering haji, kemudian tidak punya sifat peduli terhadap fakir miskin. Nah, kita katakan orang seperti ini perlu diingatkan. Mungkin dia lalai. Mungkin dia lalai bahwasanya ee, eh, berbuat baik kepada fakir miskin merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan ibadah yang sangat dikonsentrasikan dikonsentrasikan oleh Nabi saw dalam dakwahnya. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan bisa dengan mengirim surat kaleng atau mengingatkan dia melalui uh, pengajian ya. Terkadang orang yang yang seperti itu bisa bisa bisa jadi dalam salah satu dari dua kondisi. Kondisi pertama dia tidak tahu, dia sangka bahwasanya ibadah yang sangat mulia hanyalah puasa, sholat, haji, padahal tidak. E, padahal berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada orang lain. Saya ingatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La an amshi li fi hajatin ahabu ilayya min ana atika fi hadal masjid syahran." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berjalan menemui saudaraku saya berjalan menemani saudaraku dalam memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang hasan. Ya. itu artinya apa? Memenuhi memberi pertolongan kepada saudara. Ya. Memberi pertolongan dan hadis-hadis yang mendorong memotivasi seorang untuk peduli kepada fakir miskin, peduli kepada uh, orang-orang uh, yang membutuhkan itu sangatlah banyak. Bisa jadi dia tidak tahu orang ini. Ini yang pertama. Orang yang tidak tahu perlu diingatkan. Bisa jadi model yang kedua, dia tahu hadis-hadis tersebut, dia ngerti, akan tapi tidak ada pengamalannya. Ini berarti imannya memang kurang kurang matang ya, imannya kurang kurang matang ya. ya karena sebagaimana tadi kata Nabi Alaihi SAW, wala yajtami' al-iman wa syuh fi qalbin fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul keimanan dan rasa pelit dalam hati seorang orang seperti ini pun perlu di, diingatkan ya. Perlu diingatkan bahwasanya uh, keimanan itu butuh bukti ya keimanan itu butuh bukti, butuh penerapan, diantaranya berbuat baik kepada uh, orang di sekitar. Allah taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban Ustaz dan berikut kami angkat dari uh, Ibu uh, eh, Umul Latifah di Jakarta yang sudah masuk juga. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. mengenai akhlak dan silaturahim, saya mendapatkan kesulitan karena uh, ketika uh, almarhum uh, ketika suami saya masih hidup uh, dengan keluarga itu uh, selalu bermasalah gitu Ustaz ya afwan uh, dan ketika sudah tiada sekarang saya menyambung silaturahimnya itu agak kesulitan karena eh, apa memulainya sudah 26 tahun itu saya mulai saya mulai saya mulai gitu Ustaz ya Uh, belum juga mendapatkan tempat seolah-olah ah. saya di sana jadi apa yang harus saya lakukan eh, mengenai akhlak saya ini bagaimana Ustaz hmm. Eh, jazakallahu khairan Ibu uh, maksud ya? halo maksud Ibu ya? dengan keluarga dari uh, suami Ibu ya Iya, nah, dan hmm. yang lebih yang lebih parah lagi mantan istri suami itu orang Nasrani iya. hmm. dan hmm. Uh, mereka gabung bersama gitu sekarang sekarang baik, ini. Baik, terima kasih, Jadi Ibu. apa yang harus nah. saya lakukan Ustaz? Nah. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, subhanallah apa yang dilakukan ibu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya karena itulah bentuk silaturahmi yang sesungguhnya. Tatkala kita diputuskan silaturahmi kita tetap menyambung ya. Ya, adapun Eh, orang yang silaturahmi kepada kita kita balas itu perkara yang mudah dia berbuat baik kepada kita kita berbuat kepada berbuat baik kepada dia yang jadi merupakan perkara yang sulit kalau orang berbuat buruk kepada kita kita berbuat baik kepada dia oleh karena di antara definisi akhlak yang mulia adalah al ihsan ilaman asa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita ada orang yang ber mengatakan kalimat yang buruk kepada kita kita ucapkan dengan kalimat yang baik Ya, ada orang yang memutuskan silaturahmi, kita sambung silaturahminya. Meskipun dia tidak mau menyambung silaturahmi. Apa yang dilakukan ibu adalah suatu yang baik dan akhlak yang sangat mulia ya. Yang seharusnya banyak orang cemburu dengan apa yang dilakukan oleh oleh ibu ya. Berbuat baik kepada orang, berbuat buruk kepada kepada ibu. Oleh karenanya, ibu tetap bersabar dalam bersilaturahmi meskipun mereka tidak menyambung atau tidak menyambut sikap baik ibu ya. Bahkan bahkan apa namanya bersikap buruk tetap terhadap terhadap ibu. Sabar karena kita bersilaturahmi bukan mencari bukan mencari pujian dari keluarga suami ibu, bukan. Tapi kita mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersabar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siapa tahu Allah membuka hati mereka. Ya, karena hati-hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki Allah bisa rubah dalam satu waktu menjadikan mereka orang baik semua. Jadi tetap terus menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat buruk kepada ibu. Allah taala alam bisawab. Nam jazakallahu khairan. Dan selanjutnya dari pesan singkat dari dua penanya yang sama, uh, eh, Ustaz, bagaimanakah hukum bagi uh, manusia atau eh, kaum muslimin saat ini yang menggunakan Eh, peninggalan-peninggalan Nabi semisal uh, baju besinya ataupun pedang Nabi yang kemudian dipamerkan dan uh, dijadikan sebagai uh, sebuah uh, dan sering di, dijadikan atau dipamerkan untuk kegiatan-kegiatan uh, amal pencarian uh, dana ataupun yang sejenisnya apakah hal ini uh, termasuk ke dalam sebuah uh, istihza ataupun uh, atau ataukah uh, sebaliknya merupakan sebuah pengagungan dari Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Jadi ikhwani fillah Allah wa iyakum uh, eh, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ya kalau ada bekas-bekas uh, uh, barang yang dia miliki kemudian diagungkan itu tidak pernah diajari oleh Nabi sehingga tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW penuh barokah akan tapi jasad beliau, rambut beliau berbarokah, jasad beliau berbarokah akan tapi baju beliau, baju besi beliau, baju perang beliau, pedang beliau tidak ada kaitannya dengan barokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk mengagungkan hal tersebut. Oleh karenanya, yang jadi pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, itu baju besi dapat dari mana? Baju perang dapat dari mana? Pedang-pedang itu dapat dari mana? Wong sahabat itu tidak pernah pakai pedang Nabi. 1400 tahun yang lalu, itu pedang dapat dari mana? Ya. Apalagi di Indonesia, dapat dari mana pedang tersebut? Bisa pedangnya bisa kesasar di Jawa, bisa kesasar di Irian, bisa kesasar di Sulawesi dari mana pedang tersebut <laughs> ya. oleh karenanya itu suatu hal ya itu orang yang cari duit saja ya memamerkan pedang Nabi SAW bukan pedang saya khawatir terkumpul kepada mereka kedustaan dan uh, memanfaatkan agama untuk mencari mencari duit ya ya mencari mencari sumbangan dengan memamerkan pedang Nabi mengajarkan hal yang tidak benar kepada kepada kaum muslimin ya menipu kaum muslimin dengan memamerkan pedang yang bukan pedang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memanfaatkan uh, agama dalam rangka untuk mencari mencari duit. Ini yang suatu perkara yang uh, tidak benar oleh karenanya uh, kita katakan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang sangat sangat tercela dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah taala misalnya. Baik, Ustaz Jazakallah heran jawaban Ustaz dan berikutnya ada Umur Raisya di Cipayung, Jakarta Timur. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya mau nanya Ustaz, uh, sekarang ini kan saya baru pindah dekat dengan nenek saya yang usianya sudah 80 tahun. Nah, beliau ini mungkin sudah apa namanya membiasakan uh, mengirim-ngirim doa al-fatihah atau yasin kepada uh, mungkin suaminya yang sudah meninggal ataupun saudara-saudara yang lain. Yeah. Kemudian pertanyaan Mohon uh, pertanyaannya mohon jawaban perincian karena saya sudah menjelaskan tapi mungkin saya terbatas uh, dalam penyampaian saya ilmu saya. Saya mohon Ustadz menjelaskan salah satu perinci mengenai hukum-hukum kirim-kirim doa tadi itu Ustadz. Iya. Itu saja Ibu. Itu saja. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz silakan. Jadi eh, para pendengar radio yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk berbakti kepada orang tua yaitu berbakti kepada uh, nenek dan berbakti kepada kakek ya dan itu merupakan kerjaan atau ibadah yang sangat mulia dan uh, adapun berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia Rasulullah telah bersabda idza mata ibnu adam in amaluhu illa min ثلاث صدقة جارية علم ينتفع waladun والولد ولد صالح يدعو jika seorang anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali di tiga perkara. Sadakah jariah, kemudian ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan mendoakannya. Para ulama <clears throat> telah menyebutkan ijma para ulama. Ada beberapa amalan yang disepakati oleh para ulama bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, sadakah. Ya. Atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kita bersadakah, berikan kepada fakir miskin, beri makan kepada fakir miskin dengan niat amalan tersebut disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antara juga adalah berhaji dan umrah. Ini juga disepakati oleh para ulama, bahkan Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Autar menyebutkan tidak ada yang menyelisihi mazhab ini kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya e, haji untuk orang sudah meninggal tidak sah dan umrah untuk orang meninggal tidak sah. Imam Syaukani dalam Nail Autar menyebutkan akan hal ini bahwa ini sepakat di kalangan para ulama sampainya haji yang e, menghajikan orang sudah meninggal atau umrah orang yang sudah meninggal. Kemudian misalnya juga menyembelih untuk dibagikan kepada fakir miskin dan niatnya pahala tersebut diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini termasuk dalam bab sodakah. Kemudian juga para ulama ini adalah berkaitan dengan amalan yang dikirimkan. Kemudian ada bentuk yang lain itu doa. Doa itu bukan amalan yang dikirimkan, bukan. Tapi kita berdoa bagi orang sudah meninggal agar Allah meningkatkan derajatnya atau agar Allah mengurangi dosa-dosanya dan ini juga bermanfaat dengan kesepakatan para para ulama. Oleh karenanya uh, uh, kita uh, ukti tadi kalau bisa nasihati uh, neneknya ya diantaranya dengan amalan-amalan tadi telah saya sebutkan ya. ya berdoa buat buat uh, buat apa namanya buat uh, nenek buat uh, suaminya yang telah meninggal ya kemudian uh, bersedekah, berbuat baik ya atas demi dengan meniatkan pahalanya dikirimkan kepada suaminya. Adapun mengirim Al-Fatihah, mengirim bacaan Al-Qur'an, maka ini khilaf di antara para ulama akan tapi yang rajih yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i bahwasanya mengirim Al-Fatihah, mengirim Yasin, mengirim Al-Baqarah, mengirim Ali Imran tidak akan sampai kepada mayat, tidak akan sampai kepada Eh, kepada mayat. Allah taala alam bisawab. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir tampaknya di kesempatan siang hari ini dari pendengar kita dari Pak uh, Andri di uh, Bekasi dan pendengar kita di Tambun yang bertanya, Ustadz uh, Rasulullah SAW sejak uh, masa kecil kemudian masa remaja dan menganjak dewa atau uh, beranjak dewasanya uh, terjaga dan beliau adalah sodikul masduk. Akan tetapi uh, kami mendapati bahwasannya riwayat diangkatnya beliau menjadi rasul adalah pada umur 40 tahun. Apakah hal ini sahih dan bagaimana ataupun apa hikmah yang bisa kita petik dari uh, umur Rasulullah yang 40 tahun? Apakah kita bisa mengambil ibrah bahwasannya pada usia tersebut maka uh, uh, seseorang bisa menerima sesuatu atau bisa menerima tugas yang uh, sangat berat uh, diantaranya sebagai rasul ini tadi dan bolehkah bagi kita uh, bisa mengambil ibrah hal ini ini dengan menjadikan umur 40 tahun untuk uh, menjadi uh, atau eh, menerima tugas-tugas yang berat. Demikian Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Ya. <clears throat> Para pendengar di Roy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam saya tidak tahu jelas ya apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menanti sampai Rasulullah SAW umur 40 tahun baru diangkat menjadi menjadi seorang nabi. Apakah tatkala itu di bangsa Arab umur tersebut merupakan umur yang pas yang mengingat kita tahu bahwasanya tatkala itu uh, di Jazirah Arab banyak pembuka pemuka pemuka Quraisy ya banyak pembesar pembesar Quraisy yang seandainya kalau dilihat dari uh, umur Nabi seandainya Nabi diutus lebih muda daripada itu mungkin uh, mereka masih meragukan kedewasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih meragukan kematangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah itu sebabnya Allah Taala alam besok saya tidak tahu pasti akan tapi uh, kemudian kita mengambil dalil dari hal ini bahwasanya uh, seorang tatkala 40 tahun baru uh, mengemban tugas-tugas berat maka kita katakan uh, tidak tidak tidak tidak mesti ya tidak mesti menunggu 40 tahun ya kita tahu bahwasanya sahabat Nabi SAW berbeda-beda umur mereka ada yang muda ada yang tua dan Nabi SAW membebankan kepada mereka untuk berdakwah ya meskipun ada di antara mereka yang masih muda Meskipun ada yang mereka yang sudah tua, bahkan sebagian mereka Rasulullah SAW utus untuk keluar kota, untuk keluar dari kota Madinah dan kota Mekah untuk dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang uh, kalau kita perhatikan memang umur umur 40 tahun itu adalah umur yang paling istilahnya matang. Ya seorang telah memakan garam dengan banyak ya, namun masih nampak tegar dan muda. Berbeda kalau sudah lebih daripada itu, ya sudah makan banyak makan garam makan tapi sudah cenderung pada kelemahan, sudah mencapai usia 50 apalagi mencapai usia 60. Ini hanya sekedar perkiraan akan tapi hakikat dari kenapa hikmah Allah mengangkat Nabi Shallallahu alaihi sampai umur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi, Allah taala misal saya tidak tidak tahu. Demikian saja ikhwan fillah nah, Allah ya Apa yang kita anak sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya ada mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari pribadi sendiri dari syaitan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan saya dan maafkan para pendengar sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh pendengaran kita dan bahkan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Demikian saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.